lagi ya. Konsensusnya ulama dulu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang itu kiai-kiai biasa nyolati tanggane yang terkenal fasek, terkenal gendo, terkenal maling. Tapi sebaiknya sebaiknya kalau mungkin kiai topnya ini nggak usah nopo Tapi nanti kamu kampung-kampung rata-rata datang semua. Gara-gara kan tidak sem semua orang kan takut merasa kiai top. Sampai gejol-gejol kan. Tapi mau rata kok. Aku ning lunga, Gus. Engko nang rasa ketop kowe, ya, Bu. Perkara kesunatane sing top iku lah. Orang oleh teko, berarti si teko kok top. Akhirnya itu teko mergo wedi dianggap top. Terus ketiga itu begini. Kalau nanti dibantah tiang. Kan kalau di kalangan kia ada pasul masa itu, tapi pun buatan Bukan di panitia ini NU atau Muhammadiyah bukan biasa silaturahim, bukan bukan panitia ini Jadi bukan enten sponsor ya, wong biasa ketemu ngomong. Begini problemnya saya itu alasan saya begini. Sekarang orang mati, kemudian Mustafa ini nyolati. Dia ini mau mangkel perkara ini, wong iki nak jisik, nak waya ono jamaah, tipe bijan ternodeng kita. Wong fasik kan mangkel, dia nanti dibantah kok. Gus, wong itu kurang ajar. Gus nak ono Jumatan tau sumeti merken. sudah cerita, masjid kula nanti protol gara-gara begitu. Oh jadi ngengken kula nyolati. Keberatan Gus. Kok dia cerita elek iku nak ono jamaah di setelo dangdut pokoke jan mau pasang ning dikon nak mangkel loh, Lawang soleh itu rata-rata kan mati-matian mempertahankan ketenangan masjid itu. Kadang itu ya ketenangan rano jamaah ini Terus Among gitu. <laughs> Mereka kalau sama saya kan akrab ya, karena rata-rata kalau gak murid saya muridnya bapak saya, kalau gak muridnya bapak saya muridnya bapak saya. Jika banyak di sepuh di kawasan saya sama saya hormat. Ada yang gak muridnya bapak, gak muridnya bapak, muridnya buyut, muridnya Badru Rohman. Jadi tetap hormat deh. Mana kiai latihan kok Mustafa kesel, perkara ini buang kok rawur hormat sih, jadi kesel. Nah, itu takut maksud. Jawaban saya begini, Bah, jenengan nak mau maca selawat, nak ono mati kan solatnya piye? Sisi eling. Ya? Takbir ula, takbir takbiratul ula ya, atau takbiratul ihram kan takbir ulai Fatihah, saniyah ibu maca selawat. Terus ketiga ini saya ada masalah. Dongakno mayit takbir keempat salam. Sebenarnya setelah takbir keempat itu langsung salam, tapi ada adat Indonesia kumpul ujuk suwi salam salam. Kalau nyolati jenazah teng Mekah, itu hampir takbir keempat ya langsung Iya kayak misalnya. Kalau nanti makmum saya Ahmad agar takbir keempat ya langsung. Dan eh, Indonesia bertakbir keempat cek suwi. Ya? Cek suwi tuh. Yang magelang cek suwi. Malah langsung suwi ya. Nah ini pegawai gue angger keempat ya salah. ini Mekah dia ya ngotot. Tapi Indonesia bar keempat cek suwi. ini biar arwah. Pokoknya ngomong Nang desa kula sing wani bar takbir keempat salam kula tok. liyane ra wani. Mergo ya wedi gak pantes bar. <laughs> Kula tenang ae. Rada enak mboten terkenal ngali wong ora pati kakean komplain to. Nah, kula takoki. Wong sing maca Fatihah fadilae ngene iki. Nggih Gus, maksudnya seperti ini ya sing maca Fatihah rak jenengan, berarti sing untuk gajarane Fatihah ya jenengan. Wong sing maca selawat man sholla alaihi wa hidatan asron. Waca selawat sitok diwales pangeran. sepuluh. Sing tok walesan mayite sing oplosan apa jenengan? Ya sing tuh layu. iya jenengan nibat kok getun. Aku pengen golek ganjaran dhewe. Wah yo ya wis cocok. Lah juga dongakno mayit. Yo ya? <laughs> ya ngene, kamu kan harus donga ngepek. Nah, mayit niki saya nggih ngeten Gusti nak tapi kita elek gini gimana? <laughs> Wong donga ing kanan mau donga ngepek. apa? Kalau kan kalau. Kalau ini mayit baik, kalau ini mayit iya. Malah enak atau kira sanggup kumis pun. Wama yamut walam yatub min dzabihi ya mufawadun Lirabi. Wong mati orang tobat ini urusannya jeneng. Jeneng. Akhirnya bunyi tahlil. Ngerti tak wong kok tahlil jare Gus Pak. Ahli itu mau kalimat toibah kan mana sono. Mangkola la ilaha dakolal. Saiki sing kola la ilaha illallah sing tahlil apa sing mayit? Sing tahlil berarti kapal lama jannah. Sing tahlil. Wong sing maca la ilaha illallah gak kolal. Nah, saiki sing maca tahlil lu, sing maca apa mayit? Sing maca la opo ke getun maca nang fasik, maca dhewe. La ilaha illallah la ilaha illallah. Hormat temen mbek mayit ngati nangin. Jare sapa hormat mayit mikir aku dhewe lah opo. Begitu juga ke maca selawat, bapak selawat Sayyidina Muhammad Sing wangi lho, sing kami wong do menang kabeh ora oh, ada NU sing wangi lho tim Boy. Sing ada ada maklumat kami midadak gak sing Oh Mas soli Abdullah salati ala asati kotika, Nuri udah saya. Iki siapa Bos? <laughs> Kulo boten nate mimpin ngoten. Perkara wong terus menang kabeh wah malah repot. Ada sing umum-umum ae ben wong iso nirokno. Ora nanti diprotes. Gus, kiki kiai sing angel lho, sing angel. aku nak sing angel kemeneng yo kesibukan. Akhir saya ngangil kan kiai ini tok sing ngomong liyane apa? Akhir aku ganti selawat sing umum ae ben ben bareng-bareng kan kejaran itu akeh. Tapi nak kaya kiai anyar Mustofa resiko berapa rapal. Nah, nama aku kan saman, masih nganggo lapat sing terkenal. Semua ikut bakal apal sopo. Tapi nak kiai debutan saya harap tetap nganggo sing angel-angel. Pedesane apa? Tapi nak kulo keberatan keberatan saya ini kan terus biasanya jamaah kan menengai kafe Menentara mas nih kalau mengkritik. Wah ini loh, masalah Abdullah Salat jelas Asadi makhluk tika nuri sih sayyidina. Mulana Muhammadin terus. Ada ada maklumat jika ada kalimat itu. boleh mau nggak ada urun, urun. <laughs> Repot ini. Jadi kiai ya macam-macam, wonten macam apa kados sekolah sing gampang-gampang, penting diwaca wong akeh. Ono sing. tapi dari itu kan bodoh, sudah dari itu melok toreko wong. La ilaha illallah al mawjud. Apa ya, maksud? Urutannya mana iki? Al mawjud fi kulli maka terus al maskur fi kulli khan terus Kira mustahanan andu Di kuli kan ini kan oh. Oh sing gampang ini kan edisi gampang atau sing angel? Kak sing kiai ini loh. Gampang. Aku mana ah, la ilaha illallah al madkur bi kulli lisan menang kafir. <laughs> La ilaha illallah rasul. Wa rum stanan anhu. Iku lah. Wong kula nek kiai tem, <laughs> agar tahlil itu pergi bingung. Perkara kok lafat ana kafir. Padahal ben tahlil santri kula. Kowe kok iso ngono iki? <laughs> Aku kiai kowe ra iso. Perkara tiap daerah iki ada tuh. Butuh-butuh. Wah, oh, mati ana wong Kalau di pengalaman itu Gus Koyum, Koyum langsung tidak pernah lihat kalau itu ngeri balik Ibu tarik dia nabi pidato kesusu mbak nabi pidato tembuti. Ngerti nak kiai itu terkenal tadi suwi mereka kalimatnya itu aneh-aneh. Ini ya, kalau tadi di pulau mawon, kode <laughs> kesusu. Terus jam mau coba kuping telu lalu pun dia pidato. kalau kau nak kiai ku rabar. Mergo pas kesusulan nak susu ke gitu. bos. Ini cerita. Jadi nah kevia seperti ini itu kan baik. Kalau di orang fasik kevia ini tidak kita datang karena takut. Mangkel lah mek mayit tunggu semayit gendong kok tak no. Oke, dari segi itu berhak kita mangkel wong dolim. Masalahnya kalau kita tidak mengisi tradisi ini, diisi oleh tradisi mereka Nah, mereka terus ceki, minum-minum. Lebih sulit lagi kita menghilangkan. Mendingan gelo-gelo sidik, ngempet-ngempet sidik tekan yang majelis niati ngurip-ngurip tradisi Islam. Senajan tuh gue gedeng maji, Gedengnya mereka coba ilangi, gak apa-apa. Pancen mayit itu lalas yang dicolong ya dunyamu. Masjid yang di imamane itu sini pun ingin kena mercon deh. Wanyer wong apa pasang ning desa kan parah tenan. Atau desa kula aman ya wonten kiai mulai buyut-buyut. Tapi desa-desa dudukan ngoten ora repot. Biasanya langgar jadi sasaran. Lan kula sayang Mbak Mustofa ki dudukan wangil kan wabot. Takut ya jeneng ono dilarak nono, macam-macam. Ya saya ulang lagi ya. Jadi ini supaya sampai tahu. Jadi tapi kalau kefasikan itu yang mutaadiyah tadi hanya saya kayak yang bujunya orang yang membunuh, kamu nggak boleh ngedikan yang lunak harus keras. Meskipun kita tetap ingin dia tobat tentu ya, tapi hukumnya harus keras. Makanya Nabi keras, kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang itu dosanya berlipat-lipat satu orang atau satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi pun ada ada kualifikasi karena tidak mungkin harus saja misalnya Yun Sewu ya, naudzubillah ya. Orang menzinai lonte ini kan profesional. Haknya kan hanya hak kuwa. Kamu yang hanya melanggar itu hak kuwa. Kamu melanggar aturannya Allah. Tapi kalau menzinai istrinya orang, apalagi orang ini merasa istrinya ini Afifah apa? Afifah itu apa Rasulullah? Gak mau zina lah Pak Afifah. Kayak apa? Jadi bujune pamit nih mall karena suaminya mau Afifah disilai mobil digawani ATM sebenarnya demenan, kayak apa? Mangkol ganggu fasilitas dari suaminya, kayak apa? Makanya Nabi jelas ngendikan dosa besar itu antuzania bihalilati jari. Kamu menzinai istri orang. Istri orang pun di kelas kelas kan terutama istrinya tetangga. Ada urutannya. Jika kalau seperti ini Nabi tegas sampai misalnya nyon ada hukum raja. Saya pernah dalam bahasa masail ditanya, Gus rajam itu kan jahat. Masa orang dibunuh gini-gini karena zina? Saya jawab, oke okay, kita dalam Islam Indonesia nggak ada rajam. Tapi Allah selalu mempertontonkan kematian yang sama. Ini hujatullah. Misalnya begini, saya tanya. Andai kan ada hukum rajam tegas, mungkin satu Indonesia yang kena rajam itu nggak sampai 100, nggak sampai 10 memang. Karena syaratnya harus ada saksi 4 sing nginceng. Itu ibu aku roh detail melebuni alat kelamin neng vagina. Ada era kelonan toh ora cukup. Aku terus ning dhuwure tetep dalam hukum Islam. Kudu roh alat kelamine lanang mlebu ning bagaimana cawe itu. Kan ra ngara roh. Terus rohe papat kudu bar. Ada gede nanjur ati. Enggak diterima. Terus parah meneh sasi papat iki kudu adil. Ada pegawean nyincing yo adil. <laughs> Jadi kemungkinan Kemungkinan tercapai. Tercapai rajem kan ada saksi empat yang melihat langsung alat lelaki kelamin masuk di pagi. Terus wong iki gak pasek termasuk pasek sing pegawai ade. <laughs> Misalnya itu sini musuh fadil lo kok nganti roh? Lo pengen lo soleh, oh soleh sing cengah. Kan. Nah, Kemungkinannya. Nah, oke. Okay. Berarti yang kira-kira yang kena rajam itu hanya 10. Bandingkan tanpa hukum Islam kayak di Indonesia. Yang mati karena cemburu berapa? Ini bukti bahwa hukum Islam itu benar. Kita membiarkan hukum zina seperti ini di Indonesia. Tapi gara-gara cemburu, istri membunuh suami. Suami membunuh istri. Pasangan muda membunuh pasangan selingkuhannya macam-macam. Gara-gara perzinaan wong api zina terus wedoke momentari Mas piro ngadus sing lanang tersinggung di tekep mati. Nah ini kita harus dengar ini supaya kita jadi tambah iman. Ternyata nggak ada hukum Islam yang hanya mereka kejam rajam. Ternyata hukum yang dibiarkan liar lebih kejam karena karena cemburu membunuh, karena tersinggung sama pasangan lontenya membunuh. Karena tijanya sama, sama-sama menghilangkan Nyawa. Maksud saya, yang ngaji saya tak kasih tahu. Oke, kita tidak pakai hukum rojam, tapi Anda harus tetap tahu di luar hukum rojam, toh lebih sah. Itu kan ada yang di Surabaya itu mati, jadi telepon no, tabung LPG, jadi semen. Gara-gara demenan itu, eh konangan terus. Sampai istrinya yang tua itu karena lebih kaya. Nyewa preman di paten Yang dimutilasi macam-macam. Coba kalau kematian-kematian di TV, di rata-rata kan pasangan selingkuhan. Artinya kita seneng ya, seneng artinya gini. Orang-orang itu yang mengkritik rajam katanya tidak manusiawi. Sebagian LSM itu kalau mengkritikan seperti itu. Ternyata yang dibiarkan di luar, tanpa hukum rajam, lebih ngeri. Rajam itu lebih prosedur, karena tadi sarannya harus saksi empat menyaksikan langsung. Mungkin enggak Video ra iso iso diedit. Ra oleh foto apa meneh, video nggak bisa. Bisa di mengaji Nabi dibantah bolak-balik sampai sahabat. Ya gara-gara Nabi kan saking apike wong. Sahabat ya saking mangkele wong. Ya Rasulullah, aro'ai talau anna rojulan, wajada indam ro'atihi rojulan, wakot kana kanda wakata, itu disebut. Ya Rasulullah, misalnya ono wong lanang. ini takut lau. Ana wong lanang mulai mergo ibu jone iku ning ning dhuwure wis ana wong lanang liya. Madza afal. Terus kula sing dilakoni tiyang niku madza al dilakoni napa? Nabi cek jawab, yo ya albayinah wa ila khudara dzuri. Kudu ana saksi. Nah ora kowe sing tak jilid perkarane kowe koda nuduh orang. pin nopo ya Rasulullah bayinah? Iya bayinah, pinten papat. Kalau golek konco sedeng bar jadi batas. Kulo kan golek wong papat sedeng. Bar, kok do pinter mesir. Tapi ya dia ngotot yo ya ras pokoke al bayina wa illa kala dori yo ya tetep bayina Nah saya itu berkali-kali pasul masail yang seperti ini. Menurut saya itu benar nabi. Saya ulang lagi itu benar nabi. Tentu nabi itu paling benar. Bukan karena kita kultus saja logikanya begini. Oke dalam konteks orang soleh kalau Mustafa mungkin cerita seperti itu benar. Ya cerita seperti itu. Tapi problemnya wong lanang si ra dia ya, akeh. Wong lanang si ra soalnya melaporkan istrinya karena wis ra kepin kepen Mekah. Pak Hakim melapor. Tadi ah, malam saya mergoti istri saya selingkuh. Maka harus diceraikan. Kalau hakim itu menerima semua orang, nanti semua orang kalau mantel istrinya akan menuduh istrinya zina. Dan kalau hukum Islam ditegakkan, semua yang tertuduh zina dirajam, entek wong wedok. Paham ya? Maka sebaiknya Nabi mah nggak percaya. Paham sih kalau maksud? Sehingga diper sulit. Akhirnya apa? Dalam konteks suami istri ada hukum khusus disebut lihat Disebut nomor lihat Dan itu istrinya didatangkan di masjid. Zaman dulu kan tidak ada kantor pengadilan. Suaminya didatangkan di masjid. Sama-sama bersaksi tabriah. Tabriah begini disuruh sumpah empat kali. Yang kelima itu sumpah cara itu sumpah tak berbeda Sumpah pocong cara medula. Kalau saya bohong dalam menuduh istri saya, saya siap kena bedek atau kena anaknya Allah. Terus istrinya di depan Rasulullah sumpah empat kali. Yang kelima saya siap mendapat ada Allah jika saya bohong. Baru harus dilepas. Suriko benaguma alal abad. Keduanya diceraikan alal abad abadi sama-sama nggak boleh apa nikah lagi terus diceraikan secara saran. Yang kok perkembangan perkembangannya Pengiran pokoknya sama-sama nantang sing gorong nggak berbeda gitu. Bukan cara saya di pelintas tronton. Kalau di daerah saya gitu kan anak pantura, ada tukaran gitu. Aku ada nganti melok wong ibu, tabrak Terus sing oh ojo truk tok muni tronton. Saking mangkelin Saking debat tuh ngono. asing mung belah ya kecemplung keboro Sumpah ya apa? Kena sing nih merapi sumpah sumpah ya, kecopot ulo kan sesuai daerah boh Masing-masing. Ini penting kalau ya, jadi saya mohon sekali, jadi untuk hal-hal yang menjadi hukumannya Allah, kamu harus angkat tangan. Iya Allah menunjukkan wong-wong maksiat itu lah di dunia. Di dunia itu pantas sih. Itu ya untuk ono inan. Makanya dalam Indonesia udah ini copet yo. Ya. Copet. rokok ini jenius. Berkali-kali aksi kok gak konangan. Berarti sing dicopet itu bodoh, sing nyopet. Wah, yo ya repot langsung sesuai nak gak ono bahasa hukum nanti begitu. Kalau dia barang itu orang yang menarik. Sampai banyak orang tertarik. Berarti hebat. Wah, repot. Lalu kalau seneng Indonesia nih, niku anggap apa? Artinya apa itu? Apa ya? Bahasa ya, Indonesia meskipun nyuwun sewu yang melafatkan tokoh-tokoh nasional pun atau TV-TV nasional biasanya tetap ada razia satpol pp pada penyakit apa? apa? Penyakit masyarakat biasanya masih seperti itu penyakit masyarakat terus ya pokoknya sampah masyarakat masih bagus nih tapi kan nanti kalau bahasanya dirubah hanya karena nuruti nyon kemanusiaan. satu PP memburu orang yang belum dapat pekerjaan, yang sementara. Wah malah keadilan repot. pulau kulo ya wis bener Bapak. Tanpa masyarakat penyakit. Ini bukti bahwa Allah itu kuasa. Jadi Allah itu gak ada sunnah. Barang maksiat itu delala secara nasional maupun internasional itu dibahasakan secara keras Masuk neng Amerika, negara nih lonte ya lonte. Nah, kalau sering belok film-film barat, kalau nu sering belok, ya gue konsensus mau. Ternyata gambarannya di barat kalau ada istri sah kok suaminya selingkuh, ya sing dimarahi ya selingkuhan. Orang kok selingkuhan marahi istri resminya. Masih neng barat, masih neng negara komunis itu PKI lah, neng Cina. Sing nyolong, mbak sing dicolong, sing melayu sing. Sing nyolong, gue kok ide Islami kok roh nak nyolong. Orang kok sama rata sama rasa terus Paham ya? Mulane bener zaman kisah almarhum. Nah, kode kulon wong dari gue gue PKI kurang aslinya Aslinya hati ini yo duit tau. PKI mau gaya nanti Maksudnya gaya gaya nanti Fitrah manusia itu menolak paham anti Tuhan. Saya ulang lagi, fitrah manusia itu bukan gak ada PKI, tidak bukan PKI yang organisasi. Fitrah manusia itu menolak paham Buktinya itu tadi, orang yang selingkuh ya delik. Terus apa PKI lah, nah selingkuh delik tuh. Nah nyolong delik tuh. Ora di pangeran, ora di hukum kok. Kan wedi nuraninya sendiri. Maling nak konangan melayu. orang kok sampai kak, oh ora ono pangeran, donya kafe foto sama rata sama rata. terus dibagi dibagi ya ora ono. melayu. mereka ijin melayu. Jadi makanya agama Islam disebut fitrah Allah lati ya. Pasti pikiran manusia itu ingin ingin Islam. ini Islam itu seperti tadi. PKI lah dari anti hukum apa anti agama. Ternyata napas nyolong yo. Harusnya kalau dia tidak meyakini itu haram, tidak meyakini itu masalah kan nggak perlu. Dele, jadi bar nyolong terang-terangan. Ya. Disentak sing di rumah. Iya, dunia aku gak cukup dunia ini sama rata sama rasa sembrono itu juga agak dunia enggak juga kan PKI jumlah sama rata sama rasanya di mana ini <laughs> paham ya tadi Makanya secara Allah, Allah itu nggak bisa nerima orang kode Islam itu nggak bisa. Karena Allah bikin dalam tubuh manusia itu fitrah. Dan fitrah ini pasti sesuai dengan Islam. Nah, ini disebut fitrah Allah berarti fatoran nasalik. Bahwa agama ini sesuai fitrah nurani manusia.